الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أحمد سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحان الله رب العرش عما يصفون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المعمون اللهم صل على عبدك الذين هم بهديه مستمسكون وسلم تسليما كثيرا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Hadirin jamaah salat Jum'ah yang selalu berusaha istiqomah rahimakumullah. Yang perlu kita sadari dan kita fahami bahwa kalimat takwallah yang selalu kita dengar karena memang selalu diwasiatkan oleh khutbah ketika bertugas sebagai khotib sebenarnya yang terjadi tidak cukup hanya mujahadah dan mukabadah saja. Tidak akan sempurna hanya dengan melaksanakan perintah dengan sekuat tenaga dan atau menghindar dari yang dilarang kuat atau tidak. Tetapi untuk tercapainya dua hal di atas jangan lupa hendaklah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Azza wa Jal atas perolehan inayah, somadiah, maunah serta pertolongan darinya tanda petik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena itu semoga dalam segala tindakan kita ini selalu dibarengi dengan somadiah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibah sa'idin. Hadirin jamaah jumah yang mulia rahimakumullah. Di bulan ini putra-putri anak-anak kita yang sudah kelas 6 atau 9 atau 12 telah selesai melaksanakan ujian akhir mereka yang berarti akan melanjutkan sekolahnya pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Maka pada kesempatan ini Bapak-bapak sidang Jumat sekalian kami ajak untuk merenung dan menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yakhshal law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah, bertitik tolak dari ayat 9 surat An-Nisa di atas dapat kita gali dan kita istimbati bahwa apabila kita ingin mewujudkan anak yang ber-SDM, anak yang berkualitas, maka benahi dulu diri kita sendiri selaku orang tua Jadikanlah diri kita ini menjadi manusia-manusia yang bertakwa dan berperangai penuh kejujuran. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam hal mencetak anak-anak putra-putri kita, ada dua hal yang harus kita sinergikan Adapun dua hal yang harus terpadu itu adalah yang pertama faktor internal, faktor dahili yaitu membenahi dan membereskan diri sendiri selaku mandataris anak, selaku orang tua. Yang dua adalah faktor eksternal, faktor khoriji yaitu faktor ajar dan faktor dasar yang harus dikondisikan yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa adabah wa ayyu allimahul kitabata wasibahata warrimayah wa alla yarzuqahu illa tayyiba wa ayyu zawwijahu idza adraka rawahul hakim al hadis au kama qala Kewajiban seorang ayah terhadap anaknya memberi nama yang baik dan mendidiknya dengan didikan yang baik, mengajarkan menulis, berenang dan memanah. Hendaknya tidak memberi nafkah kecuali rizki yang halal dan menikahkannya apabila usianya telah cukup. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam hal faktor internal dahili sebagai orang tua yang harus berperilaku falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida al fakir menjadi teringat atas peristiwa perguruan yang dilakukan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam yaitu di saat suatu negeri yang dilewati beliau berdua itu tidak mau memberi jamuan pada beliau berdua tapi justru Nabi Khidir menegakkan kembali dinding sebuah rumah yang hampir roboh sehingga Nabi Musa terpaksa protes untuk ketiga kalinya Nabi Musa berkata qala law syi'ta latakhadta alaihi ajra Jikalau kamu mau wahai Nabi Khidir niscaya kamu bisa mengambil upah untuk itu. Di mana kemudian yang karena protesnya itu Nabi Musa tidak dapat melanjutkan perguruannya. Maka selanjutnya Nabi Khidir menjelaskan rahasia pelaksanaan tersebut. Sauna biuka bitawi lima lam tastati alaihi sabrah wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tatahu kanzullahuma wa kana abuhuma salihan farada rabbuka ayyablughu ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatun min rabbik adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak muda yatim di kota itu dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua sedang ayahnya adalah seorang yang soleh saya ulang sedang ayahnya adalah seorang yang soleh maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Hadirin di dalam kitab fi rihabil baitil haram huwah pena beliau as-sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di sana diterangkan wa jaa fil azhar anna hamamal haram min las min nasli tainikal hamamatain allataini rakazata ala famil ghar falidhalika ukhturima hamamul haram wa huwa min jinsi qouli ta'ala wa kana Abu Huma solihah. Para hadirin sekalian, tegasnya jika kita selaku orang tua sudah berhasil membenahi dirinya dulu sehingga menjadi Abu Huma solihah, maka perlindungan dan rahmat Allah akan berpengaruh dan mengalir pada anak keturunannya. Jadi kesimpulannya, untuk suksesnya usaha orang tua sehingga mencapai pendidikan yang berhasil maka yang diperlukan adalah yang pertama membenahi diri sendiri selaku orang tua falyattaqullaha wal yaqulu sadida yang kedua memberi bekal pendidikan sesuai petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mari kita berdoa Semoga kita dapat melaksanakannya sehingga putra-putri kita ke depan menjadi putra-putri yang baron liwalidai nafian fit dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Ja'alanallahu wa min minal aidin al faizin wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Inna atanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu والله تعالى Fabi qawlihi yahtadil muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا به وإياكم بما فيه والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على Alhamdulillahilladzi waffaqana li adail jumu'ati wal jamaah wa hadana ila sabil iktisabi akmali sa'adah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyad bi afdalil ayat wal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 was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un